Ikhwani fiddin azani Allah iyakum. Ini upaya mementahkan al-jarhu wa ta'dil, al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar atau al-hajr wa tahdzir dengan syubhat intervensi. Lalu bagaimana kalau seandainya ternyata sikap-sikap yang diambil oleh asatidzah terhadap pondok A atau pondok B, kota A dan kota B itu bermula dari keluhan-keluhan. Tangisan dan jeritan. Teman-teman di pondok pesantren tersebut akibat ulah si fulan atau si ilan yang sudah sekian lama tidak bisa dihentikan. Sekian lama menimbulkan kegaduhan di pondok. Apa ini masih intervensi? Mereka sekarang memanggil, menjerit Meminta tolong kepada asatidah. Tolong selesaikan problem kami. Maka asatidah duduk, bermajlis, mendengar. Tidak satu dua majlis terkadang bisa sampai tiga empat lima majlis. Tidak cukup dalam waktu sehari terkadang butuh dua tiga hari. Bahkan tidak cukup waktu sebulan dua bulan. Bahkan memakan waktu setahun dua tahun. Masihkah ini termasuk syubhat intervensi?